SWT. Salah satu di antara utusan Allah, utusan utusan atau rasul bedanya dengan nabi apa bedanya? Kalau Rasul mendapatkan wahyu berupa syariat untuk umat manusia. Kalau Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau dapat waktu, dapat waktu, dapat wahyu untuk dia sendiri, bukan berupa syariat untuk umat maka itu adalah nabi. Semua yang mendapatkan wahyu adalah nabi. Apabila wahyu itu isinya adalah syariat untuk umat, maka dia berarti wajib menyampaikan wahyu itu kepada umat. Nah ini disampaikan pada umat Berarti dia diutus untuk menyampaikan pada umat Maka dia adalah Rasul lah kalau Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau gitulah tidak dakwah. Nabi juga berdakwah, tapi yang didakwahkan syariat yang diturunkan pada Rasul. Yang disyariat, ya, yang didakwahkan adalah syariat yang diturunkan kepada Rasul. Nah, jadi itu. Nah, contoh Nabi Khidir itu Nabi dapat wahyu tapi wahyunya bukan syariat yang disampaikan kepada umat untuk dia sendiri. Wahyu, semua firman Allah, semua ucapan Allah itu adalah wahyu. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, Qala Nabiyu, Nabi bersabda, Nabi berkata, Qala Zaidun, Zaid berkata, sama, kola, kola, kola. Kola Allah, Allah berkata. Kola Nabi, Nabi berkata. Kola Zaidun, Zaid berkata. Nah, kalau yang berkata itu Allah, itu adalah wahyu. Karena itu dengan adab pakai bahasa Indonesia, tokoh Indonesia dulu mengatakan kalau Allah itu berfirman. Untuk membedakan wahyu dengan yang bukan wahyu ini firman Allah ini kata-kata Allah. Pada dasarnya sama, tapi supaya faham bahwa kalau ucapan Allah itu adalah wahyu, ini firman Allah. Nah, kalau ucapan Nabi, ini kata-kata Nabi, ya kata-kata Nabi itu adalah hati yang harus dipegang, karena itu ini sabda Nabi. Tapi kalau pakai bahasa Arab, semuanya sama. Qalallah Kola Rasulullah Kola Zaidun nah, gitu. nah Kembali Yunus adalah salah satu di antara utusan Allah Berarti dia ini diberi syariat oleh Allah Untuk disampaikan pada umat Iz abaqo ilal fulkil mashhun tatkala dia is arti asli abab itu adalah melarikan diri seperti syarid syarid itu juga melarikan diri ya enam tatkala ingatlah ketika ia melarikan diri maksudnya melarikan diri meninggalkan kaumnya tatkala dia meninggalkan kaumnya ilal fulki menuju ke kapal atau ke Bahtera. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan kan, kaum, meninggalkan kaum ini pergi mengikuti kapal. Tapi kapal ini al-mashhun penuh penumpangnya. Wallahu a'lam, mungkin kapalnya nggak nggak sebesar kapal sekarang yang ditambahin satu orang dengan dikurangi satu orang sama saja, gitu ya. Nah, mungkin kapal itu nggak besar-besar sehingga ketambahan satu orang sudah tidak sanggup. Iya. Nah, kapalnya ini penuh, maka karena penuh dan sudah di tengah keadaannya darurat, keputusan bersama harus ada yang dilemparkan ke dalam laut. Gitu. Harus ada yang dilempar ke dalam laut atau yang menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Untuk apa? Berkorban satu untuk keselamatan umum. Ya, mengalahkan kepentingan pribadi demi mementingkan kepentingan umum. Lah siapa yang yang siap kalau gitu? Atau siapa yang ditunjuk untuk dilempar di tengah lautan ini? Enggak boleh dolin akhirnya tidak ada cara lain kecuali harus diundi. hama maka dia ikut dalam undian itu. Nanti <laughs> kalau dia yang yang terpilih dalam undian, nah, karena ini yang terpilih itu adalah yang harus melemparkan diri atau harus dilemparkan ke laut berarti kalah gitu ya kalau yang terpilih itu dapat kenikmatan namanya menang wah dia menang undian nah kalau yang terpilih itu yang bangkrut ya atau yang kebebanan ya wah kalah dia jadi, jadi kepilih dalam undian belum tentu dapat yang enak kalau yang terpilih yang menanggung beban kalau itu namanya ka, kalah. Nah, fasahama maka ikut undian dalam mudah hadir maka dia yang kepilih. Diungkapkan yang kalah nggak apa-apa Akhirnya melemparkan diri ke laut untuk kepentingan semua yang di dalam kapal. Falta maka ditelan oleh ikan koma maka dilahap Filtakoma itu dimasukkan ke dalam mulut Itu namanya filtakoma Seperti Kotil takoma isrofilusur. Malaikat Israfil telah melahap sangkakala Loh, kala dilapak, dimasukkan semua itu. Nah, sangkakala itu kalau dimasukkan ke dalam mulut nggak semua. Ya, itu. mahu maka ditelanlah dia al-hutulikan wahwa mulim dan dia dalam keadaan tercela. Loh Rasul kok tercela maksudnya dia dalam keadaan salah. Kenapa? Karena putusan Allah kalau diperintah berdakwah ditentang kayak apapun dia tidak boleh meninggalkan wilayahnya kecuali diperintah oleh Allah. Nah kalau mau dibunuh oleh kaumnya, ya banyak nabi dan rasul terdahulu yang dibunuh oleh kaumnya. Bisa jadi ijtihad, meskipun ijtihad namanya salah. Nah, jadi itu. Lu berarti lah dia salah, Rasul kan nggak salah sebagai manusia salah, tapi ditegur oleh Allah dengan diturunkan ayatnya. Nah, lalu bertaubat dan diampuni oleh Allah hampir semua Nabi ditunjukkan ada kesalahan yang dilakukan gitu. Terus guru oleh Allah, ahli taubat diampuni oleh Allah. Nah, jadi ya itu. Nah, dan itu pelajaran apa? Namanya manusia kullu bani adam khata, semua manusia itu banyak salah. Wa khairul khata'in dan sebaik-baik makhluk yang sifatnya banyak salah At-tawwabun adalah yang ahli taubat. Kalau ada orang yang saya nggak salah, ucapannya sendiri itu salah. Orang yang mengatakan saya nggak salah, dia itu sudah salah. Kenapa? Manusia itu banyak salah mengatakan dirinya nggak salah. Nah jadi itu, itu. Allah mensifati manusia itu zalumun kafar. Amat zalim, amat kufur terhadap nikmat Allah. Bagaimana tidak salah? Tidak tahu kesalahan sedikit pun, pun tidak tidak paham, tidak merasa, tidak tahu salah sedikit pun, itu pun harus percaya dengan pemberitahuan Allah bahwa innal insana lazalumun kafar manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Nah, jadi itu. Lo apa zalimnya? Ketika dibahas tentang nikmat tadi itu. Itu kan ayat itu lalu mengkafar amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah karena awal ayat itu masalah nikmat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar kalau kamu hitung nikmat Allah yang Allah berikan padamu, tidak akan sanggup saking banyaknya. Tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Innal insana lawalumu kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Apa zalim dan kufurnya manusia itu terhadap nikmat Allah. Makna yang paling mendasar banyak nikmat yang telah diterima dan sudah diterima, sudah dipakai, tapi dia tidak merasa kalau diberi nikmat, akhirnya diberi tidak merasa diberi. Lah kalau orang itu tidak merasa diberi, tidak akan berterima kasih kepada yang memberi. Berterima kasih pada yang memberi itu adalah syukur. Nah, diberi tidak merasa diberi itu kurang ajar, akibatnya tidak bersyukur kepada yang memberi, bagaimana mungkin bersyukur tidak merasa kok? Nah, dan itu adalah zalim dan ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan kalau diingatkan, disadarkan orang yang hatinya beriman, iya, meskipun begitu sebentar juga lupa lagi. Dilupakan. Gitu. Atau dia melupakan. Pak, bukankah nikmat Allah yang kita terima itu sangat banyak di anggota badan kita saja nggak bisa terhitung. Oh iya, tapi begitu sudah selesai satu dua menit lima menit sudah lupa lagi. Tidak ingat dengan nikmat Allah yang telah dia terima. Nikmat Allah yang sangat besar sudah diterima, tidak merasa ya Allah betul-betul saya mendapatkan nikmat yang sangat nggak merasa begitu padahal nikmat itu sangat besar terus kalau nikmat itu nikmat yang nikmat yang mungkin karena itulah yang sedang dalam pikirannya misal mendapatkan nikmat 10 juta gitu aja Masya Allah syukurnya minta ampun terima kasihnya minta ampun gitu. Minta ampun itu maksudnya sangat luar biasa. Padahal mata ini nilainya enggak puluhan juta, enggak ratusan juta, jauh lebih dari itu. Ya. Lisan lisan itu bukan 10 20 juta nilainya. Tapi jauh lebih daripada itu. Coba kalau orang itu betul-betul merasakan seandainya punya mobil 10 tapi nggak punya lisan nggak bisa ngomong eh, eh, eh gitu tak ya apa kira-kira lebih memilih punya mobil 10 daripada lisan ini nah orang yang berakal nggak punya mobil nggak apa-apa lah yang penting masih punya lisan nah, itu tapi kalau dikasih mobil setahun mungkin setiap ketemu Masya Allah Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak tapi dikasih lisan bersyukur kayak gitu dan kepada Allah. Nah, innal insana labalumu kafa. Nah, kembali bahwa manusia itu banyak salah. Wa khairul khata'ina tawabun. Nabi Yunus akhirnya ditelan ikan wahwa mulim dan dia dalam keadaan mulim ya tercela atau maksudnya salah falaula annahu kana minal musabbihin maka seandainya dia bukan termasuk orang-orang yang ahli bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah itu zikir kepada Allah, bisa maknanya umum istighfar dan taubat kepada Allah. Seandainya dia bukan orang yang ahli istighfar, seandainya dia bukan orang yang ahli bertasbih, seandainya bukan orang yang ahli zikir. Nah itu, Lala kita dibatni umihi ummihi ila yaumi Pasti akan Allah tetapkan terus di ikan sampai hari kiamat. Ada faedah apa? Putusan Allah salah. Dia sebagai manusia salah, tapi putusan Allah itu ahli bertasbih, ahli istighfar, ahli naubat, ahli zikir kepada Allah kita manusia lebih banyak salahnya harusnya kita berusaha menjadi orang yang ahli bertasbih, ahli zikir, ahli doa. Nah, harusnya seperti itu kita. Karena itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ana atfakum wa akhsyakum lillah. Saya adalah yang paling takwa dibandingkan kalian dan yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Paling takwa itu paling menjalankan perintah, paling meninggalkan larangan. Itu Rasulullah. Meskipun begitu, Rasulullah itu paling takut kepada Allah. Akhirnya jadi ahli istighfar. Dan Rasulullah menyarankan ya ayuhan nas ilallah ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kalian pada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Fa ini saya yang paling takwa ini atubu ilallahi wastaghfiruhu fil yaum ini adamana Beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari seratus kali. Nah, Rasul Allah, ya, melangkah salah, ya, tapi terus ditegur oleh Allah, menerima teguran, jadi ahli istighfar, ahli taubat, ahli zikir, ya, ahli bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang diambil kita lebih banyak dosa dibandingkan dengan Rasul, mestinya kita berusaha bagaimana meneladani Rasul menjadi orang yang ahli istighfar, ahli taubat, ahli bertasbih, ahli zikir kepada Allah Subhanahu ya. Faedah lagi, kalau orang itu jadi ahli istighfar, ahli taubat, ahli zikir, ahli bertasbih kepada Allah, maka apa yang seharusnya menimpa kepada kita dari yang tidak baik dihindarkan oleh Allah Taala. Ini Nabi Yunus seandainya tidak asli bertasbih kepada Allah pasti akan terus berada di perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena ahli bertasbih akhirnya Allah selamatkan darinya. Nah itu kalau kita kepingin diselamatkan dari Allah kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah menjadi orang yang ahli bertasbih kepada Allah. Fanabadnahu bil arai wa huwa Maka kami lemparkan Nabi Yunus ini di tempat yang gersang, tandus dan dia dalam keadaan sakit. Dia ditelan ikan dalam keadaan sakit. Ditelan ikan itu kan musibah, gitu ya. Wah, dia ditelan ikan dia digigit ular, dia apakan musibah, sakitnya. Dan dia itu diuji akhirnya sampai berada atau terlempar atau dilempar atau diusir itu sampai di daerah yang tandus. Maksudnya ini seandainya keadaannya gitu, dia dilemparkan oleh <clears throat> bahasanya maka kami lemparkan dia Allah yang berfirman Tapi maksudnya apa? Allah menghendaki agar ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus ini dari perutnya dikeluarkan akhirnya dia berada di pesisir di daerah yang sangat tandus bersang gitu. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Lalu kami tumbuhkan Iya. untuknya pohon labu. Apa labu itu berpohon? Kalau di Indonesia pohon itu kan yang berbatang kayu gitu ya. Nah kalau yang kayak semangka kayak gitu namanya apa? Apa? Enggak berpohon ya? <laughs> namanya nggak berbuah. Maka tumbuh apa yang tumbuh? Langsung disebut namanya ya. Wah labunya tumbuh itu. Kalau mangga, wah pohon mangga. Nah sekarang pohonnya semangka namanya apa? ada bahasa kayak gini ya. Di Jawa juga ada eh, ini bisa ini nggak apa-apa sambil santai. Eh, dulu awal-awal saya kenal dengan teman-teman dari Kediri itu. Orang di Gresik itu makan itu pakai ikan baik ikan kerupuk. Ikan tahu. Ikan tempe. Ikan <laughs> kok ikan tahu, ikan tempe. Nah, kalau di daerah sana, lawuh Lauhnya pakai tahu, pakai kerupuk, pakai tempe, pakai ikan itu. Gitu. Lah terus kalau misalnya pakai ikan laut atau ikan itu nyebutnya gimana? Kan tahu disebut ikan tahu. Lah kalau misalnya eh, pakai ikan laut atau ikan sungai, bagaimana? Disebut ikannya. Pakai ikan apa? Pakai ikan mujair. Pakai ikan bandeng. Begitu. Nah, Nah kalau daerah sana labunya apa? Labunya ikan. Biasa. Ikannya umum. Nanti kalau ditanya baru dirinci ya. pohon itu juga gitu. Dalam bahasa Arab semua yang tumbuh dan ya, itu <laughs> ini bahasanya kan syajarah syajarah itu pohon pohon min yaktin dari jenis labu <laughs> Padahal bukan yang merambat itu ya. <laughs> nah. Intinya fa'ambat na'alaihi syajaratan min yaktin. Lalu kami tumbuhkan tetumbuhan sejenis dengan labu. Akhirnya itu jadi konsumsinya dan ternyata labu ini manfaatnya sangat banyak. Dan Rasulullah SAW itu juga sangat senang dengan Rabu. Padahal di Mekah jarang ya. Ya mungkin dari luar kan orang Mekah waktu itu kehidupannya kan melancong musim dingin, musim panas kan selalu melancong. Nah jadi itu. Nah Rasulullah itu termasuk orang yang suka makan labu. Ternyata labu itu banyak manfaatnya. Dan labu itu kulitnya, dagingnya, bijinya, semuanya bisa dimakan saya ketemu sama teman lulusan setikom dulu sarjana komputer ya nah, setelah itu dia mendapatkan berita kalau di Amerika <coughs> di Amerika ya labu itu nggak pakai dikocokin nggak pakai diupas ya langsung dipotong-potong terus dimakan sakulitnya akhirnya kita buat kol itu nggak pakai di kalau diocek kan agak repot gitu ya nggak pakai diocek langsung dipotong-potong terus dimakan sak kulitnya oh iya enak ya agak ada keras kerasnya itu enak kalau dalamnya kan empuk gitu nah jadi itu bijinya bijinya dimakan serat yang di dalam yang akhirnya ada bijinya dimakan juga enak enak semuanya dan labu itu kalau nggak dikasih gula kan sudah ada manisnya ya itu didang gitu saja itu wallahualam nggak dimakan lalat Ya. Mangga, kalau matang direbus lalat, tapi kalau labu itu nggak dimakan nggak di nggak didatengin lalat. Kalau sudah dimasak dikasih e, gula dikasih gitu ya ya jadinya lain. Tapi kalau saya kalau sudah sudah kayak gitu terus kan ada gulanya ada gitu ya lain. Kalau di dikukus gitu saja dimakan kan juga enak gitu ya terus dibiarkan tuh nggak dimakan lalat ya mentahnya juga tuh adapun adapun ini itu mungkin dicek oh ternyata dimakan lalat kok diingat kalau gitu ya berarti berita itu salah tapi insya Allah nggak salah gitu ya. ada yang mengatakan mentah dimakan itu juga manfaat Nah, itu, kan nggak banyak dengar kan ya. itu. Wah kasus ini nanti perutnya enggak itu beneran. Itu intinya bahwa itu apa faedahnya orang itu meskipun dalam keadaan sakit di tempat yang gersang kalau dia betul-betul mendekatkan diri kepada Allah akan diri, diberi rezeki oleh Allah akan diberi rezeki oleh Allah Hmm. Waduh, dia disemburkan oleh ikan, terus akhirnya di pesisir, di itu gersang kemana-mana, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa, akan diberi rezeki oleh Allah. Yang penting mendekatkan diri kepada Allah. Hmm. Ahli bertasbih, ahli bertobat, ahli berzikir akan diberi rezeki oleh Allah. Mungkin, mungkin hanya berupa embun, tapi dengan embun itu kemudian masuk ke tenggorokannya terus akhirnya dia punya kekuatan sesungguhnya itu juga rezeki oleh Allah yang penting gitu mungkin nanti wah saya di sini sudah 10 hari nggak makan apa-apa tapi kok nggak mati hmm, bisa saja hmm, sadar atau enggak sesungguhnya Allah memberi memberinya nah, itu. yang penting mendekatkan diri kepada kata Allah Taala. Nah, tetapi meskipun begitu tidak boleh hanya duduk saja terus yang penting astagfirullah subhanallah gitu enggak harus ada usaha harus ada usaha kenapa karena tawakal itu yang diartikan bahasa Indonesia pasrah di dalam Islam itu harus dengan usaha Rasul SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la rozakokum, sungguh Allah akan memberi rezeki kalian. Lalu diberikan contoh, seperti apa? Kama turzaqut toiru taghdu wa taruhu bitona seperti burung pagi-pagi keluar perutnya kosong sore-sore waktunya pulang pulang perutnya kenyang perutnya penuh faedah yang diambil tawakal dengan benar tapi bukan hanya duduk tawakal itu tawakal jiwa kepada Allah pasrah zikir dan ingat kepada Allah dan waktunya keluar, keluar. Waktunya usaha-usaha. Berusaha. Saya usaha apa kerja apa? Enggak ada kerjaan nih. Yang penting keluar dan apa jalan yang bisa ditempuh? Wah, kalau saya di rumah saja, enggak, saya akan ke pasar. Ngapain ke pasar? Oh, enggak punya modal, enggak ada yang dijual, enggak. Enggak apa-apa, ke pasar. Nanti sampai di sana, gitu. Oh, kok ada orang yang ngangkat barang banyak, Pak? Tak bantu ngangkat kan? Tapi dapat lagi. Oh orang itu misalnya eh, jual itu 200 yang di sana 100 oh tak ngambil di sana tak jual di sana dapat untung intinya bahwa waktunya keluar seperti burung usaha keluar. Kosong, tidak ada. Eh, saya nanti menuju ke sana, burung nggak kayak gitu. Nanti yang saya inginkan adalah rezeki berupa ini, tidak ada pikiran kayak gitu. Yang penting waktunya keluar, keluar. Tapi keluarnya keluar dengan niat mau mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nanti waktunya pulang, pulang sudah dapat rezeki. Tapi tuh wajaruhu kita. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus dia sallallahu alaihi wasallam Nabi Yunus kepada orang kepada masyarakat yang jumlah di masyarakat itu 100 ribu bahkan lebih. Masya Allah, 100 ribu itu jangan dikira sedikit. Mekah di zaman Nabi diutus itu tidak ada seratus ribu ya nah ini Nabi Yunus diutus ke daerah yang di sana jumlah masyarakat seratus ribu seratus ribu itu sedikit apa banyak man? Banyak. Perang perang paling besar di dalam Islam, mainnya paling besar ke paling dahsyat yaitu perang badan Pasukan umat Islam hanya 300 13 atau 314. Ini diutus ke 100 ribu orang. Ya. Itu pasukan orang kafir seribu. Uh, itu sudah luar biasa. Ini seratus ribu. Begitu. Allah mengutus dia ke masyarakat yang jumlahnya 100 ribu fa'amanu beriman semuanya satu orang saja beriman melaluimu wah itu pahala yang luar biasa ini 100 ribu beriman atas dakwahnya Nabi Yunus gitu. fa'amanu famatta'nahum ilahin maka kami beri nikmat mereka hidupnya senang, bahagia, teram sampai pada waktu yang Allah tetapkan. Ada faedah yang diambil. Tatkala mereka diberi kematangan, kesenangan, kebahagiaan di dunia, kenapa? Karena mereka beri beriman. Orang yang umat Rasulullah juga dijanjikan kayak gitu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk daerah itu betul-betul beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal akan kami buka berkah dari langit dan dari bumi. Kalau orang itu dekat kepada Allah, taat pada Allah, maka berkah Allah akan dibuka. Tapi berkah umum, kemakmuran yang terlihat di masyarakat itu kalau masyarakat itu semua beriman dan bertakwa. Iya. Ini. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasibun. Akan tetapi kalau masyarakat itu mendustakan maka akan kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Nah, di sini 100 ribu orang beriman kepada Nabi Yunus akhirnya mereka diberi kehidupan yang menyenangkan di dunia ini sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Itu yang kita baca. Kalau ada yang mau ditanyakan mau. Kalau nggak ada, Enggak, enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwa ikan yang makan Nabi Yunus itu hidup sampai hari kiamat. Ya setahu saya tidak ada dalil dalam Al-Quran dalam hadis bahwa ikan yang makan Nabi Yunus itu hidup sampai hari ya, nggak ada Itu apa enggak wallahu a'lam pengikutnya maksudnya Nabi Yunus diutus kepada masyarakat yang jumlahnya 100 ribu bisa lebih mereka beriman awalnya kan umatnya nggak mau beriman terus akhirnya dia meninggalkan umat itu akhirnya diuji oleh Allah atau dihukum oleh Allah diingatkan oleh Allah dengan dia harus menyebur ke laut dan akhirnya ditelan ikan tapi dia terus menjadi hamba yang bertasbih kepada Allah beristighfar dan bertobat kepada Allah eh, diselamatkan oleh Allah terus dikeluarkan oleh ikan dengan perintah Allah di daerah yang gersang tidak ada pertumbuhan itu kisahnya tadi ya tapi akhirnya diberi oleh Allah itu sebagai fasilitas hidupnya terus diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agama Allah ke daerah yang jumlahnya 100 ribu bahkan lebih akhirnya beriman. Ada faedah kalau orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, eh, dia menyampaikan kebaikan, insya Allah akan diterima oleh Allah. Tapi kalau orang itu menyampaikan agamanya karena dunia, karena dunia belum tentu yang disampaikan itu akan diterima oleh orang. Kalau seandainya diterima, kelihatannya saja diterima, kelihatannya saja cuma, tapi sesungguhnya dia sendiri tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan di antara penjelasan ulama ya eh, kelanggengan dan asar itu salah satu tanda kebenaran yang disampaikan. Kelanggengan maksudnya apa? Mengadakan taklim. Pokoknya wami terus ditinggal terus hilang gitu saja. Nah, itu dikhawatirkan menunjukkan tidak ada keikhlasan. Seandainya ikhlas baik dan benar, maka akan langgeng keadaan seperti itu dan pengaruhnya akan menyebar. Adapun besar pengaruhnya di luar hampir nggak ada di kelompok itu saja di besar itu saja terus begitu ditinggal plus meskipun tidak plus 100% wah waktu dia ada itu jamaah ini mesti full begitu dia nggak ada tinggal 10 orang itu dikhawatirkan keberadaan dia itu tidak ikhlas Amin. Nah, seandainya ikhlas, dia pergi, dia meninggal, dia apa, orang ini masih tetap kayak begini. Itu satu. Gitu ya. Dan tidak hanya itu. Kalau dia misalnya punya kitab, sudah meninggal, kitabnya terus dimanfaatkan orang itu salah satu bukti pemilik kitab ini, penulisnya itu ikhlas. Meskipun itu eh, salah satu tanda, bukan salah satu buku, salah satu tanda jelas. Adapun kitab ini kalau disupport buahnya, begitu orangnya meninggal, ya cetakan ini habis, yang sudah ada juga nggak banyak dibaca, nggak itu salah satu tanda ya, atau dikhawatirkan itu tanda penulisnya tidak ikhlas. Meskipun di dalamnya banyak ayat, banyak hadis ya. Ini bab keikhlasan orang. Kalau orang itu mengeluarkan atau menyampaikan atau memberikan kebaikan dengan ikhlas, di antara tandanya adalah langgeng dan atar-atar itu pengaruh, pengaruhnya itu ya ke dia ya keluar itu salah satu tanda. Tapi tidak boleh diyakini itu ternyata loh. Nah, karena ada tanda belum berarti pasti. Sebagaimana makna tanda di dunia. Wah, anaknya bapak hilang. Tanda-tandanya bagaimana? Rambutnya hitam, keriting. Bisa gitu ya? Tandanya lagi gampang tersenyum, ketemu orang kenal tidak kenal tersenyum, wah itu rambutnya hitam, keriting. Terus ketemu orang tersenyum, Pak ini anak saya, oh enggak, lo ini rambutnya hitam, keriting. Terus ketemu orang senyum, iya tanda-tandanya sama ternyata bukan. Tapi kalau ada tandanya itu itu mendekatkan. Kalau tandanya saja tidak ada, nah kan ini ya, Nah, nah gitu pak tandanya aja enggak. Nah itu. Nah tadi itu kalau ikhlas itu di antara tandanya adalah langgeng. Langgeng itu orangnya sudah enggak ada, sudah jauh tapi masih saja dan pengaruhnya tidak hanya ke dia tapi juga menyebar. Menyebar, menyebar. Nah jadi itu. Mohon maaf ya, kan ada dai kondang sejuta atau sepuluh juta umat tapi sebentar gitu kelas tapi ada yang ya kalau dia yang isi pengajian ya yang datang 30 orang tapi sudah pergi 10 tahun 20 tahun orang 30 itu masih komitmen dengan ngajinya dulu ya. itu salah satu tanda Mudah-mudahan, wah mudah-mudahan sesuai karena ada tandanya. Kan itu Salah satu tanda yang ngaji itu ya mas. Nah, jadi, Allah alam, subhanakallahumma bihamdika,